Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya halaman 49 dari kitab Al-Usul min Ilmi Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang baru, al zahir wal muawwal. Yaitu membahas masalah lafaz yang zahir dan lafaz yang nam diubah atau dipalingkan dari zahirnya. Nah, barakallahu fikum karena pada asalnya hukum asalnya kita wajib beramal dengan apa? Zahir lafaz tersebut. Sampai apa? Sampai datang lafaz yang memalingkan dari dohirnya, Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Dan itu nanti pemalingan itu ada dua jenis. Pemalingan yang dengan dalil dan pemalingan yang tanpa dalil. Dalam artian kalau kita memalingkan makna dari dohir lafadznya tanpa dalil namanya tahrif. Namanya apa? Tahrif itu yang hukumnya adalah haram. Namun kalau seandainya kita memalingkan makna dari dohirnya dengan dalil, itu namanya apa? Tafsir. Itu yang diperbolehkan. Itu yang diperbolehkan. Karena tahrif adalah haram. Misalkan memalingkan makna di dohir lafadznya. dohir lafadznya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsistawa istawa. Allah Taala itu beristiwa di atas apa? arsnya Ar-Rahman beristiwa di atas arsnya dohirnya ars ya ars Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau istawa. dohirnya istawa ya istawa. Istawa itu al-'ulu istiqrar Meninggi dan menetap. Nah, kata mereka tidak. Itu istawa itu maknanya adalah istaula, menguasai. Nah, itu nanti masuk dalam masuk apa? Maksudnya masuknya dalam masalah apa? Tahrif. Paham ya? Memalingkan makna asal nam kepada makna yang lain tapi tanpa dalil. Kalau dengan dalil namanya tafsir. Namanya apa? Tafsir. Nah, barakallahu fikum. Yang sering dikenal dengan tafsir. Kita lihat sini, Tarif dhahir, pengertian dhahir. Adz-dhahiru lughatan, dhahir secara bahasa itu adalah al-wadih wal bayyin. Nah, al-wadih itu jelas, wal bayyin itu gamblang, nampak. Ya, artinya sama semua ya, jelas gamblang. Wastilah secara istilah madalla binafsihi ala ma'nan rajih ma'timali khairihi yaitu sebuah lafaz yang dengan sendirinya menunjukkan atas makna yang kuat yang rajih itu yang kuat atau yang benar paham maksudnya ya nah barakallahu fikum yaitu sebuah lafaz yang dengan sendirinya menunjukkan apa menunjukkan atas makna yang rajih yang kuat atau yang benar ma'timali khairihi bersamaan masih memungkinkan apa makna yang lain itu ada itu Paham ya? Persamaan masih membawa makna yang lain gitu loh. Cuman apa? Cuman dia sendiri itu menunjukkan makna yang rajih. Paham belum maksudnya? Nanti dengan contoh akan lebih jelas nanti. Misal qawlu sallallahu alaihi wasallam tawaddau min nuhumil ibil. Nah, berwudulah kalian. Eh, disebabkan karena daging onta. Maksudnya yang makan daging onta itu kan maksudnya Eh, Sekarang berwudu ini maksudnya wudu yang mana ini? Wudu seperti kita wudu mau sholat itu atau wudhu yang mananya adalah an apa itu bersuci membersihkan mulut kita kok gitu misalkan atau tangan kok dicuci tangannya misalkan atau yang mana yang dimaksud nah sekarang setelah dohirnya wudhu kan wudhu ya, membasuh anggota-anggota wudhu itu yang setelah dohirnya nah tapi masih memiliki memungkinkan mana yang lain gitu loh paham namanya ini? ini berarti maknanya adalah dohir lafaznya dohir seperti ini kata beliau fa inna dhahira minal muradi bil wudhu ghusl al-a'dha'i al-arba'ah ala sifat syar'iyyati dunal wudhu' alladhi huwa an-nadhafa. Secara zahirnya kalau kita telusuri di sini, yang diinginkan adalah apa? Bil wudhu. Yang diinginkan dengan wudhu sini adalah husnul a'dha'i arba'ah. Mencuci empat anggota badan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berdasarkan sifat yang disyariatkan, tan, nah, bukan wudhu yang maknanya adalah an nadhafa mensucikan. an nadhafa ya, maksudnya cuma cuma bersuci atau nah misalnya membersihkan saja apa? Bukan nadzafah itu naham barakallahu fikum bersuci atau naham atau mensucikan itu aja. Bukan eh? Ya bersih-bersih dan nah, misalnya. Bukan itu yang diinginkan, Bang ya? Nah, tapi yang diinginkan adalah secara dohirnya adalah apa wudu seperti wudhu kita itu. Yang mencuci empat anggota badan. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum itu seperti itu. atau empat anggota wudhu yang sudah sebutkan dalam ayat itu. Apa itu di antaranya yang suci? Taghsilu wujuhakum, ya kan? Wa aydiyakum ila marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Oh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Kalau kita telusuri di sini ini mana dohir? Jadi dohir itu secara makna itu sudah diketahui. Jadi lafaz tersebut sudah menunjukkan dengan sendirinya makna yang kuat. Tapi makna tersebut masih apa? atau lafaz tersebut masih apa? Ya, membawa makna yang lain gitu loh. Nah, seperti itu. Seperti misalkan Nah barakallahu fikum hafizakumullah idza dunya ahadukum eh, falyujib. Nah barakallahu fikum apabila salah seorang di antara kalian diundang, nah maka hendaknya kau, hendaknya dia memenuhi panggilannya. Kemudian dalam hadis tersebut di akhirnya disebutkan apa? Kalau seandainya tidak mampu datang maka falyusalli maka hendaknya yusolli dia yusolli itu maksudnya sholat atau doa kan itu karena sholat itu kan memiliki dua makna makna lughawi sama makna apa syar'i makna lughawi apa sholat doa makna yang syar'i adalah apa adalah al-muftatahah bitakbir al-muftatamah bitaslim yaitu gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir takbiratul ihram yang ditutup dengan apa salam nah masih ada ihtimal itu kan tapi kita bawa makna yang dohir lafadznya yang roji yang kuat itu maknanya apa doa kalau memang bisa hadir doakan apa maksudnya itu ya nah barakallahu fikum seperti itu jalan sini fa kharaja biqalina maka keluar dengan ucapan kalimat dalla bi ala ma'nan nah yaitu lafaz yang menunjukkan dengan sendirinya eh, atas makna al-mujmal mujmal kenapa li'annahu la yadullu ala makna bi kalau kalau mujmal itu dia tidak akan menunjukkan makna Nah, barakallahu fikum dengan sendirinya. Dia akan menunjukkan makna dengan apa? Dengan yang lainnya. Paham maksudnya? Kalau ini dengan sendirinya sudah menunjukkan makna yang kuat, makna yang rajih, zahir. Paham ya? Karena kalau mujmal masih global kan? Masih global. Butuh apa? Butuh yang namanya apa kemarin? Mujmal mubayyan kan itu. Mubayyan. Nah, butuh sesuatu yang nah barakallahu fikum lafaz itu dijelaskan. Butuh namanya mubayyan yang menjelaskan. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa kharaja bi qawlina rajih al-muawwal. Nah, karena al-muawwal ini menunjukkan bahasanya dia itu dia memiliki makna yang kuat. Eh? Tapi maknanya ada yang marju maknanya yang lemah. Li'annahu yadullu 'ala ma'nan karena yang namanya lafaz muawwal itu adalah lafaz yang masih menunjukkan atas makna marju makna yang lemah. Laulal qarinah kalau seandainya tidak ada qarinah. Jadi misalkan ada lafaz zahir, kemudian kalau ada nah barakallahu fikum ada yang muawwal, itu pada asalnya muawal itu menunjukkan makna juga maknanya marju. Makna yang lemah. Kecuali kalau ada korinah barulah nanti menjadi kuat. Karena menyelisih doirnya itu loh. Menyelisih doirnya. Tapi kalau menyelisih doirnya tapi dengan dalil dan maknanya kuat nanti masuk dalam tafsir itu. Paham ya? Misalkan dalam sebutkan dalam Al-Qur'an Karim mengenai apa? Mengenai Nah, barakallahu fikum Allah taala berfirman tuh awlamastumun nisa ya kan? awlamastumun nisa itu doirnya maknanya apa lamastumun itu? menyentuh bersentuhan. Padahal kalau kita bawa ke mana zahir di situ, paham ya? Itu kan ada asalnya makna zahir yang kuat itu. Nah, cuman kita bawa ke mana yang lain. Kita takwil kepada mana yang lain. Paham ya? Yang maknanya itu dengan dalil. Ya? Yang dengan dengan yang kuat sehingga apa? Sehingga makna tersebut diperbolehkan. Nah, maknanya adalah au jama'tu. Paham ini ya? Nah, berdasarkan yang disebutkan oleh para para mufassirin barakallahu fikum. Nah, ahli tafsir menyatakan bahwasanya au lamastum ay eh, maksudnya adalah apa? au jama'tum. Itu yang batalkan wudu ataupun bersentuhan tidak batalkan wudu. Nah. Kita lihat di sini wa kharaja biqalina ma'atimani ghairihi. Nah, keluar dengan ucapan kami ma'atimani ghairihi bersamaan memungkinkan mana yang lainnya an-nasu as sari Nas yang sharih yang terang-terangan, dalil yang terang-terangan, ini tidak akan membawa makna yang lainnya. Maknanya cuma itu tok. Paham ya? Itu bedakan. Kalau nas as sari misalkan doa dua ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nas sorry enggak nih? Nas yang terang-terangan menunjukkan doa itu ibadah. Apa dibawa kemana yang lain? Tidak. Itu namanya nas sorry. Cuman kalau lafaz zahir itu lafaz yang menunjukkan makna seradatnya tapi apa? Makna yang rajih tapi masih ada memungkinkan makna yang lain itu Tapi kalau nas dalil yang terang-terang atau dalil yang nas seperti ini, nas yang sorry paham ya? Atau dalil yang terang-terangan seperti ini, li'annahu la yuhtamal illa ma'nan wahidan. Nah, Dikarenakan apa? Nas yang soleh tersebut tidak apa tidak bisa dikemungkinkan kecuali makna yang satu. Paham ya? Nah, la yataman illa ma'na dan tidak dikemungkinkan yang lain kecuali makna satu. Paham ya? Makna yang satu. Itu nas as Nah, contoh lain adalah apa? Contoh lain barakallahu fikum hafizakumullah mengenai nas sharih ini. Nah Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian sekutukan Allah SWT nah ini nas sorry terang-terangan perintah untuk ibadah paham ya nggak ada mana yang lain itu bukan ibadah yang diinginkan paham ya karena apa? kita nggak bisa membawa kemana yang lainnya karena itu nas yang sorry nas yang terang-terangan perintah untuk ibadah wa'budullah Apa maksudnya ya seperti itu jadi tidak ada ihtimal dibawa kemana yang, yang lainnya maknanya masa putra Mohon insyaallah. Berikutnya, al-amalu bid dhahir sekarang beramal dengan apa lafaz yang dhahir. Al-amalu bid dhahir wajibun illa bidalilin yasrifuhu an dhahirih. Beramal dengan lafaz yang dhahir itu adalah wajib kecuali datang dalil yang malingkan dari dohirnya. Amun ini? Kecuali datang dalil yang malingkan dari dohirnya, barulah kita bawa kepada apa? ada yang memalingkan tadi itu. Tapi dengan cara apa? Dengan catatan yang memalingkan tersebut dengan dalil atau tidak itu loh. Ya mana? Lianna hadhihi tariqatus salaf. Karena hal ini adalah jalannya atau prinsipnya atau metodenya para salaf, yaitu beramal dengan dohir dalil. Paham ya? Beramal dengan dohir dalilnya. Beramal dengan dohir apa? al dan As-Sunnah itu hukum asalnya. Paham ya? Nah, wali annahu ahwatu wa abra'u karena beramal dengan lafaz yang masih dohir Eh, ketika tidak ada faktor memalingkan dari dohir tersebut itu adalah ahwat lebih bisa berhati-hati wa abro dan bisa lebih melepaskan dirinya di dari tanggungan atau lebih bisa berlepas diri terhadap tanggung jawab apa maksudnya ya itu tanggung tanggungan atau tanggung jawab jadi kalau orang itu beramal dengan dengan lafaz yang dohir ketika tidak ada lafaz yang malingkan dari dohir tersebut atau tidak ada makna yang malingkan dari dohir tersebut maka itu lebih lebih ahwat lebih bisa berhati-hati wa abro dan lebih bisa nah para fikum mensucikan diri atau berlepas diri dimah terhadap tanggungan terhadap tanggungannya paham maksudnya ya nah para fikum wa akbar fi ta'abbud dan juga lebih kuat untuk dalam masalah ibadah wal inqiyad dan juga tunduk atau patuh pada Allah Subhanahu wa taala atau terhadap syariat ini paham maksudnya ya nah itu makna dohir sekarang sebaliknya ta'riful muawwal pengertian daripada lafaz muawwal Al-mu'awwal lughatan al awal wa huwa ar-ruju'. Mu'awwal secara bahasa dari kata al-awal yang maknanya rujuk kembali. Namun yang diinginkan bukan lughatan itu tapi yang diinginkan adalah istilahan. Wastilahan ma humila labduhu 'ala al-ma'na al-marjuh. Nah, yaitu apa-apa yang dibawa lafadznya itu kepada makna yang lemah. Belum dibawa kepada makna yang lemah. Manakala apa? Manakala tidak ada dalil yang yang dipakai untuk apa? Untuk menguatkan na'am barakallahu fikum ta'wil tersebut. Kita lihat sini. Fa kharaja bi qawlina 'ala al-ma'na al-marju' an-nassu wadh-dhahir. Keluar dengan ucapan kami. Naam yang menunjukkan atas makna yang merju makna yang lemah adalah an-nas. Karena an-nas tadi maknanya kuat sekali ya. An-nas sharih tadi tidak ada ihtimal yang lainnya. Kecuali apa makna wahidan, kecuali satu makna saja. Yang nas tadi. Nas itu adalah dalil yang nas itu loh. Dalil yang memang ditetapkan untuk per, satu permasalahan itu loh nggak bisa dibawa kemana-mana itu main nas sorry nah buat dohir kalau dohir tadi menunjukkan apa makna yang roji, makna yang roji, makna yang kuat amma nasu fali'annahu la yuhtamal illa ma'an wahidan adapun nas dikarenakan dia tidak nah barakallahu fikum eh, tidak memiliki atau dalam artian tidak dikemungkinkan kecuali membawa satu makna saja Berarti ya tidak kemungkinan kecuali kecuali menunjukkan apa makna wahid dan satu makna saja. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Ewa, la yuhtamal ila ma'na wahidan. Nah, tidak dikemungkinkan kecuali satu mana saja. Tidak ada tidak ada kemungkinan yang lain itu loh. Ewa, ya, na'am. Wa amma dhahir, adapun dhahir, lafaz yang dhahir, fali annahu mahmulun 'ala al-ma'na rajih, karena dia bisa dikemungkinkan apa? dibawa kepada makna yang kuat. Paham belum? Dhahirnya seperti ini ya seperti ini lafaznya. Dhahirnya seperti ini ya kita beramal dengan dhahirnya. kecuali apa? kecuali ada dalil yang melainkan dari dohir tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum kita lihat sini. Wa ta'wilu Ta'wil itu ada dua jenis. Sahihun makbul. Nah, barakallahu fikum sahihun makbul. Ta'wil yang dianggap benar dan diterima. Wa fasidun mardud dan ta'wil yang rusak dan ditolak. Ta'wil yang sahih ini yang sering dikenal dengan tafsir. Tahu ya? Kemudian ta'wil yang fasid yang dikenal dengan apa? Tahrif. Paham ya? Mafhum soalnya? Ayo na'am fikum. Fasahihu maka ta'wil yang sahih yang benar adalah madalla alaihi dalil sahih. Yaitu tawil yang menunjukkan atasnya dalil yang benar. Jadi ketika dia mengubah eh, makna dari dohir lafadznya itu dengan dalil yang benar itu loh. Paham belum maksudnya? Paham belum maksudnya? Jadi ta'wil yang benar itu adalah tawil yang madalla alaihi dalil sahih, yaitu tawil yang menunjukkan atasnya apa? dalil yang sahih. Maksudnya dalil sahih itu menunjukkan atas takwil tersebut. Sehingga dinamakan dengan apa? Taf tafsir. Kata ini kalau ditahala seperti tafsir firman Allah Subhanahu wa taala was'alil qaryata. Ini kalau kita paham secara zahirnya barakallahu fikum, maknanya bagaimana was'alil qaryata? Dan bertanyalah kepada kampung tersebut. Secara zahirnya kan kampung yang, yang diminta untuk bertanya, yang ditanyain. Namun kita bawa kepada apa? Kita bawa kepada Naam barakallahu fikum makna bukan kampungnya yang ditanya tapi penduduk kampung. Paham ya? Lihat sini ila ma'nan was'al ahlal qaryah. Dan bertanyalah kepada penduduk kampung tersebut. Li'anal qaryata nafsuha, nasaha dikarenakan kampung itu sendiri la yumkin tawjihu as-su'al ilaiha. Tidak memungkinkan diberikan atau diajukan pertanyaan kepadanya. Paham ya? Paham belum ini? Sehingga kalau kita bawa ke mana? yang zahir wasal qarya. dohirnya apa? Ya kampung. Itu makna yang awal yang kuat. Nah, makna yang kuat itu mahtimali ghairih bersamaan memiliki apa? Makna yang lainnya. Oh, yang diinginkan bukan bukan kampungnya karena secara dohirnya eh, yang nampaknya walaupun itu kampung, tapi yang diinginkan yang yang ditanyain bukan kampung itu penduduk kampungnya. maksudnya ya? Nah, seperti ini bukan bukan takrif Namanya tafsir. Ditafsirkan. Paham tidak? Karena tidak mungkin ya, tidak mungkin karena barakallahu fikum. Karena nanti hakikat sebuah ucapan kemarin sudah kita sebutkan ada hakikat apa? Urfiyah, lughawiyah sama apa? Syar'iyah. Nah, ini hakikat apa ini? Bisa jadi dikatakan hakikat apa? Urfiyah. Adatnya kebiasaan yang namanya ditanya itu apa yang ditanyain? Kampungnya atau penduduknya? Penduduknya. Nah, hamar fikum seperti itu. Hewan Ewanam. Atau bisa masuk dalam lughawiyah juga bisa yang jelas sama yang jelas. Nah, itu ketika dari keterimaan dohirnya itu dengan dalil. Maaf salah ya. Nah, yang berikutnya, wal fasid sekarang takwil yang fasid yang rusak. malis tangali dalil sahih, yaitu sebuah takwil yang tidak memiliki dalil yang sahih. Ya, tidak memiliki dalil yang sahih yang menunjukkan atasnya. Paham ya? Maksudnya ada takwil yang tidak ada dalil sahih yang menunjukkan atas takwil tersebut. Ima dengan hawa nafsu atau dengan Nah barakallahu perkara-perkara yang tidak ada dalilnya Kata ini al-mu'attilah seperti takwilnya al-mu'attilah takwil sih maksudnya apa? tahrif al-mu'attilah itu siapa ya? al-mu'attilah itu mu'attilah adalah orang-orang yang menolak sifat atau menolak nama paham ya? seperti jahmiyah menolak nama dan sifat Nah, seperti mu'tazilah menolak apa? naam sifat duna asma paham ya? seperti itu kalau, kalau jahmiyah Paham ya? Menolak nama dan sifat. Allah Taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Kalau Mu'tazilah apa? Yang ditolak apanya? Sifatnya. Allah Taala punya nama tapi tidak punya sifat. Itu namanya Mu'tazilah. Nah, kata wilil Mu'tazilah qaulu ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Perhatikan ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lafaz istawa ini. Ar-Rahman dan yang Maha Pengasih itu berada di atas arsy beristiwa. Istiwa di sini makna secara bahasa namanya al-'ulu istiqrar meninggi di atas dan menetap. Itu mana yang sahih. Tapi kata mereka ila makna istaula. Mereka takwil, mereka ubah menjadi makna istaula tanpa dalil. Tanpa apa? Dalil. Tidak dalil secara bahasa, tidak pula secara syariat, tidak pula secara lughawiyah. paham ya? Nah, bahkan mereka beristidlal dengan apa? Beristidlal dengan ucapan nam al-akhtal an-nasrani. Paham ya? Ucapan akhtal an-nasrani, nah barakallahu fikum yang mereka andalkan sebagai apa sebagai patokan sandaran mereka itu. Nah, kata mereka kalau istawa bisyr ila iraqin min ghairi sayfin wala damil muhraqi. Nah, sungguh al-bisyr itu istawa, maksud istaula. Bisyr itu menguasai Irak tanpa adanya pedang dan darah yang ditumpahkan. Maksudnya menguasai. Istawa itu mana istaula. Tapi kan kalau kita lihat secara istidlal itu istilah yang batil. Karena dia mengambil istidlal kepada siapa? orang Nasrani. Dan itu secara bahasa makna istawa itu nggak ada makna istawa nggak ada. Karena istawa itu nanti mengandung unsur apa makna yang batil itu apa? Berarti dia memahami bahwasanya sebelum Allah Taala menguasai itu perang dulu, baru menang menguasai. Apa itu yang maksudnya ya? Ya itu, itu kalau dimanakan istawa berarti Allah Taala menguasai. Eh, Allah Taala berada di atas arsnya berkuasa, dalam arti menguasai. Amin ya? Nah, menguasai otomatis kan otomatis kan sebelumnya ada peperangan kemudian menang dan Allah Taala yang menguasai. Paham maksudnya ini ya? Ini keliru besar. Wassawabu yang benar anna ma'nahu al-'ulu wal istiqrar. Yang benar maknanya al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas. Min ghairi taqyiqan wa tamsil. Tanpa kita harus menggambarkan, mengkaifiahkan, tanpa pula menyerupakan. Terus bagaimana? Wallahu a'lam. Kaifiahnya wallahu a'lam. Maknanya apa maknanya? Maknanya adalah menetap dan juga meninggi di atas arsy sesuai dengan Nah, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum dan dia adalah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Itulah makna daripada dzahir wal muawwal. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Semoga bisa dipahami dan juga bisa dimengerti insyaallah berikutnya mana an-nasikh wal mansukh kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.